بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك البطوع والمنوم والرزوق صلاح الجسد والروح متوبة النسوء واهدي قلوبنا حق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصاحي وداننا وثبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم فصلي وسلم وبارك عليه يساكون إلى سجن في جهنم digiring ke neraka penjara ya neraka jahanam jadi digiring dibawa dilemparkan ke satu penjara neraka itu namanya neraka sijin ya, neraka jahanam yusanna bulas disebut neraka itu bulas namanya jadi neraka bulas kata ini pengarang kitab neraka tempat orang-orang yang sombong ya, yang bentuknya bagaikan manusia tapi kecil kecilnya kayak semut semut yang paling kecil ya'nuhum narul anyar mereka dikepung ya oleh api-api yang berbinar-binar apinya terus menerus anyar Narun anyar, apinya betul-betul apa? Nyala terus bersinar-sinar. Berkobar-kobar. Yuskauna min asarati ahli nar. Diberi minum dari perasan keringat penghuni-penghuni neraka. Min tinatil khabas dari tanahnya neraka ya. tanahnya khobal jadi keringat-keringat orang neraka itu yang bercucuran ngumpul di tanah itu iya. nah itu dipros, ya. diperas dikasih minum orang-orang yang sombong di dunia itu kalau sombong kepada Allah Fir'aun Ya. Orang yang menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu namanya sombong kepada Allah. Orang yang menolak ajakan Rasulullah untuk masuk Islam disebut sombong kepada Rasul. Orang yang mamerkan diri di hadapan manusia mintanya dipuji. Ya. Merasa dia lebih baik dari orang lain itu namanya sombong kepada manusia. Tiga, Ketiga-tiganya nggak boleh. Ya. Kita sudah beriman kepada Allah, artinya kita sama Allah nggak sombong. Betul. Kita sudah mengikuti ajakan Rasul masuk Islam, nggak sombong ya Rasul. Tinggal yang ketiga harus kita jauhi. Jangan sombong sama manusia. Karena tiga, tiga jenis sombong itu dilarang. Itu sombong banget naik mobil kan negor aneh bukan aneh kagak lihat maklum aneh baru belajar mobil kalau belajar mobil kan kaku nih orang lihat orang lewat kagak lihat dulu oh iya lain yang udah ahli ya kan sambil ngerokok tangan satu eh, ngobrol bisa udah ahli tapi kalau baru udah tapi ada juga yang memang udah ahli, memang dasar sombong. Ya. Gak boleh orang langsung. Ayo, ayo. Biar dia orang lihat dia naik mobil gitu. Wa Abu Syekh wa bi riwayatin yuskauna min dinatil khabal wa hiya asaratu ahli an-nar. Dan dalam satu riwayat diberi minum dari tanah khoban itu maksudnya apa? Dari perasan perasan keringat penghuni neraka. Jadi orang-orang neraka kan keringatnya jatuhnya ke bumi. Itu ngumpul di bumi, diambil, terus dikasih minuman kepada orang-orang yang sombong. Wa Abu Syah dan Abu Syah Syiraru ummati al-mu'jibu bidini Al-murai bi'amali Seburuk-buruk umatku kata Rasul Yaitu orang yang ujuk Bangga terhadap agamanya Dia punya ilmu dia punya ibadah, wah oh, merasa bangga. Dia yang paling alim sudah, nggak ada lagi orang yang alim dia, ujub sama ilmunya, sama ilmunya. Wah dia merasa dirinya paling saleh, paling paling banyak ibadahnya dia. Orang nggak tahu aja gue malam tiap malam gue sebayang tahajud hampir ratusan rakaat. Oh tahu lo, kalau lo tahu mak lo pada bangke sama gue lo. Pada muji gue. Lo nggak tahu aja. Ujub. Ya, sama amal ibadahnya merasa bangga, merasa takjub. Nah, ini bahaya. Itu seburuk-buruk umat. Seburuk-buruk umat Nabi yang merasa kagum dengan agamanya atau dengan amalan-amalan yang dia miliki di dalam menjalankan agama. Ya. Bagaimana melawan sifat ujub? Selalu kita merasa rendah diri. Tawaduk. Ya. Kita merasa ilmu kita belum seberapa. Kita merasa amalan kita belum seberapa. Selalu lihat yang atas. Kita ini bisa baca kitab. Ya. Bisa ini, lihat lagi yang lebih alim. Jadi kita, oh berarti gue baik kok maksudnya. Kita ibadah udah ratusan rakaat tiap malam, lihat yang ribuan. Jadi kita merasa nggak ada artinya ibadah kita. Jadi melihat selalu yang lebih tinggi dalam urusan akhirat. Kalau dunia melihatnya rendah, yang melihat yang tinggi, ya gigi jari mulu. Lihat orang punya rumah, gigi jari. Yang punya mobil keren, kita lihat ke atas gitu, melihat orang dunia ke atas, gigi jari gitu. Ya ngiri. Nah, ini merasa seolah-olah nikmat Allah tidak datang kepadanya. Padahal nikmat Allah banyak. Nikmat Allah banyak. Wa in ta'udu allah la tuqsuha. Itu nikmat Allah, nggak bakal kehitung. Saking banyaknya. Jajar aja itu. Dari mulai bangun tidur. Dari mulai bangun ya itu pretelit itu nikmat. Bangun tidur bisa melek, Bangun tidur bisa ngupil, bangun tidur bisa bergerak, bangun tidur kulit masih bisa dicubit, masih berasa. Bangun tidur masih bisa ngendus, masih bisa tarik nafas. Bangun tidur kelopak mata masih bisa bergerak. Banyak. Ya. Itu baru bangun tidur. Belum berjalan dah. Ya, keluar ada aja nikmat-nikmat yang selalu ya, menyertai. Ya. Tapi nggak berasa bahwa itu nikmat sebetulnya berasa ntar bahwa tadi itu nikmat nanti berasanya ketika bangun tidur nggak ngeliat nggak bisa ngeliat gelap nggak bisa gelap tapi mata kita kita melekin cuma gelap ya buta baru dia ya kemarin-kemarin berarti nikmat tuh kalau bangun tidur kaku tangan pengen gerakin otak nyuruh tapi tangan nggak bisa bergerak setruk baru berasa ya Allah nikmat berarti selama ini yang saya dapat tuh bangun tidur masih gitu itu nanti berasanya begitu naudzubillah makanya jadilah orang yang bersyukur agar jaga terus nikmat itu dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya karena Allah yang menjanjikan la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi tapi sayangnya Allah kepada kita dikasih peringatan, ditegur, oh berarti. Jadi orang mukmin itu kalau dia diberikan e, bala, ujian, dia berpikir. Beda orang orang munafik. Kalau orang munafik ya, dia dapat bala, dan keluar dari bala itu bagaikan ontak yang diikat oleh tuannya dan dilepas. Ontak nggak tahu kenapa dia diikat, kenapa dia dilepas. Ya, kambing tanya itu kambing, kenapa lo diikat? Bek, jawab. Dilepas nggak tahu apa apa juga. Orang munafik begitu. Dikasih nikmat, dia nggak tahu tujuannya itu nikmat apa. Ditarik itu lima, dikasih bala. Nggak tahu juga itu bala kenapa diberikan. Tapi orang mukmin paham. Oh dikasih bala berarti Allah lagi sayang sama dia. Ya. Allah lagi uji. Sabar gak? Ya. Hikmahnya banyak. Cabut dosanya. Ya. Sakit. Dikasih sakit. Itu kan bukan berarti Allah benci sama kita. Ya, orang mukmin. Dikasih penyakit bukan berarti Allah benci, Allah sayang. Dikasih teguran. Tapi kalau dia sahabat terima dapat pahala. Sembuh, dia bersyukur kepada Allah. Dan ke depan dia bisa eh, melihat, oh ternyata gak boleh begini, ntar begini, gak boleh begini, ntar. Gitu. Al-muri al-murai bi'amalih. Ya. Seburuk-buruk umatku yang ujuk bangga terhadap amalnya dan riak, ya, bangga terhadap agamanya dan riak terhadap amalnya kalau beramal munjukin ya, kayak majid Musawaroh. al muhasimu bihujjati wow selalu menentang dengan hujahnya nggak mau kalah kalau berdebat nggak mau kalah dia pilih salah dibener-benerin bahasanya dikemas-kemas dengan kalimat-kalimat indah, memperdaya supaya orang ngedengarnya enak, lalu yakin bahwa itu benar padahal salah. Ya, bu orang kalau udah otaknya pinter, dia bisa nyusun kalimat-kalimat yang baik, yang sebetulnya jelek jadi baik. Jadi orang anggap dia benar, argumentasi cakep, paham nggak? Ya. Orangnya sesuatu yang salah dengan argumentasi yang baik dicari cabut sini cabut sini bisa jadi benar Ah, itu Rasulullah benci yang begitu yang lagi benci itu yang mengemas kemas kalimat ya, kata demi kata dengan begitu indah dengan tujuan mempengaruhi sehingga orang nggak bisa lagi nilai ini benar apa salah ya. tapi yang Rasulullah demen ulil haqqa walau kana murad ini salah, salah. Ini benar, benar. Walaupun pahit. Ya. Itu kerjaan pengacara itu. Hah? Pengacara. Itu dia mesti itu. Wah, ya. Kalau mau kalau mau tahu itu ya, sering nonton perdebatan aja. Yes. Kita benci terhadap Ahmadiyah, benci. Ya. Tapi ter ada orang yang tampil di situ belain Ahmadiyah. Kalimatnya bagus. Argumentasinya hebat. Jangan-jangan kita yang tadi benci Ahmadiyah jadi teman. Oh iya, iya. Dengar dia tuh. Makanya kalau ada yang begitu matiin. Ya. Karena dia bisa tapi kalau temunya modal Habib Rizik, kau deh dia. Yang modal gitu kalau temu Habib Rizik. Tapi kalau yang di, diladenin ulama yang tua, ya kayak Bu Isa itu. Bukan yang kayak Amidan, Amidan ya. Ya ngomongnya kan nggak banyak dia, ya, bahasanya nggak. Ya, oh yang Ma'ruf, Ma'ruf Amin dia agak pinteran ngomongnya. Cuma kalau kayak Amidan, kayaknya nyari aja kalau ada pinang gitu. Nah, nggak bisa berdebat. Saya termasuk orang yang ada berdebat. Kalau orang berdebat-berdebat begini, oh tiga ayat aja Nggak demen, nggak bisa. Ya. Ujung-ujungnya jempol apa ya? Tangan bisa melayang. Suka nggak sabaran. Ah. Kalau kita kasih tahu, dikuali dalil dulu, buka pegel. Akhirnya dalil bogem yang jalan. Kan ada orang yang kadang-kadang Diri salah, tapi ini nggak ngaku salah. Ya. Dia jalani syariat salah. Cuma pinternya bukan main. Ngelesin ya. Pakai alasan nggak nggak bisa sholat. Saya kalau sholat seolah-olah saya masuk ke satu alam, alam yang dia juga nggak ngerti, sehingga nggak sanggup masuk ke alam itu. Makanya sampai saya sampai sekarang saya nggak bisa sholat. Bukan saya nggak mau sholat, kagak bisa. Dia, dia mau di, dianggap diri itu hebat. Jadi nggak sembahyang, nggak ya. Jadi dia mau nunjukin dirinya itu udah masuk satu hakikat, ya, kepada satu hakikat di mana dia udah nggak wajib lagi sholat. Karena dia merasa kalau ketika dia sholat dia masuk ke alam yang dia juga nggak ngerti itu alam apa. Kadang-kadang ada gurunya yang membimbing di situ. Akhirnya nggak mampu dia, nggak sholat lagi. Diminum khamar diminum aja. Diminum. Dia bilang kalau saya minum khamar itu nggak berasa khamar. Jadi minum khamar. Dia nggak berasa diri minum khamar. Jadi nggak dosa untuk dia. Zina bonus dari Allah. Perempuan ngajakin zina ditanya, redok gak itu, redok udah di zina. Ini bonus katanya. Coba ngadepin yang begitu pegal gak ini? Hah? Sokol. Fiturnya ngomong. Eh, Ngomongnya fitur. Lalu kalau kita balikin mulian mana inti sama Rasulullah? Mulian mana inti sama Rasulullah? Ya kan? Rasulullah sampai akhir hayatnya sholat. Rasulullah sampai akhir hayatnya nggak zina. Iya, betul. Rasulullah sampai akhir hayatnya kagak minum khamr. Nggak usah sama Rasulullah deh, sama Syekh Abdul Qadir Ajailani. Yang dibilang Sultanul Aulia. Rajanya para wali. Yang udah sampai martabat. Hakikat yang paling tinggi. Sultanul Aulia. Dia bisa cabut kewalian seorang wali. Wali dicabut. Bisa dia. Raja. Disodorin dari langit. Pernah ingat gak? Pengajian kitab kita nih irsadul ibad di awal-awalnya. Disodorin dari langit bejana dari emas. Ya, yeah, disuruh minum. Ya, Abdul Gadir Jailani, aku halalkan bagimu yang haram. Apa kata Syekh Abdul Gadir Jailani? Eh hey, iblis, enak aja lu mau nipu gue. Hah? Aku tidak lebih mulia dari Rasulku Muhammad SAW. Aku tidak lebih mulia Rasulku saja tidak minum dari bejana emas, apalagi hanya seorang Syekh Abdul Ghadir Jailani. Begitu, dia tahu iblis tuh. Makanya nggak tertipu. Tuh, yang disebut toriga, ya, yang benar. Ya, orang belajar toriga, dia jadi wali, dia masuk kepada hakikat itu yang tidak tertipu. Ini dia yang tidak bertentangan dengan syariat. Tidak bertentangan. Ya. Kalau syariat dilanggar, tertipu. Kecuali para nabi dan para rasul nggak tertipu. Kenapa? Maksum, maksum. Tapi wali, wali masih tertipu. Ya. Makanya ada kitab namanya Tanbihul Muqtarin. Peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Siapa yang dibahas di situ? Orang awam, ulama, wali. Jadi bisa ketipu. Pernah dengar Bal'am bin Ba'uro? Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Bal'am bin Ba'uro. Di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, dia itu punya amalan Asmaul Husna. Udah melekat. Sehingga doanya tidak ditolak oleh Allah. Doanya tidak ditolak. Kalau dia doa, Allah kabul Dia doa, punya asmaul husna. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dia punya. Ya, kalau dia bilang punya asmaul husna berarti udah lempel, udah melekat, udah ngamalin itu udah benar-benar darah daging. Dia minta sama Allah tinggal baca salah satu asmaul husna, dia minta Allah langsung. Ya. Tertipu beliau. Ada orang eh, Nabi Allah Musa ingin masuk ke satu kampung, pengen dakwah. Penduduk itu nggak demen, ketakutan, minta balam air supaya Nabi Allah Musa keder. Ya, diangkat tangan. Nabi Musa keder, nggak bisa masuk-masuk ke tempat itu. Kata Nabi Musa, ya Allah, kenapa begini nih? Wah, balik. Kata Allah, sesungguhnya ada hambaku Balam bin Ba'uro yang minta kepadaku agar kau nggak bisa masuk ke kampungnya ini. Nabi Musa kaget. Kenapa kau kabulkan ya Allah? Dia punya asma aku. Karena aku berjanji Siapa yang memiliki asmaku, maka aku tidak tolak doanya. Ya Rab, kalau begitu aku punya engkau. Kata Nabi Musa. Aku punya engkau. Engkau berjanji bahwa kedudukan para rasul dan para nabi lebih tinggi daripada yang namanya wali-wali segala macam. Aku minta kepadamu ya Allah. Ya. Jadi kata kasarnya Nabi Allah Musa nantangin cara doa lawan doa gitu. Nabi Musa angkat tangan lagi. Dicabut sama Allah kewaliannya. Ya. Bal amin ba'urah. Dicabut kewaliannya oleh Allah Subhanahu Nabi Musa yang dimenangin. Masuk Nabi Musa kamu. Kalau enggak muter. Wali pakai terbit. Barsisor. Pernah dengar Barsisor? Ya. Hamid sering cerita. Yang dia akhirnya zina kan? Dipacok eh, di, di apa? Ya? Di salib. Yang iblis datang goda. Ah, kalau mau bebas, akuin aku ini Tuhanmu. Kalau nggak berani pakai mulut, Iyain Angguk, kalau angguk nggak berani, kedip aja deh. Kedip aja deh kali itu malu ngakuan ini Tuhan. Kedip aja, kedip. Itu kedip sebentar aneh bebasin itu. Kedip, barsiso. Karena pengen bebas. Kedip, kedip, tak. Allah cabut ajalnya. Wali di mana kita. Naudzubillah min dzalik jangan sampai. Ya. Jadi kalau ketemu orang yang macam begitu cukup kita mengatakan mana mulia engkau dengan Rasulullah. Rasul tidak melanggar syariat sampai akhir hayat. Rasulullah tidak ninggalin sholat. Rasulullah tidak pernah minum khamar sedikit pun. Rasulullah tidak pernah berzina. Ya. Kalau ada yang ngaku dia udah sampai pada magam tertentu, dia udah gak sholat lagi, dia boleh zina, dia boleh mabok. Ya. Lebih baik kita tinggalin. Ya. Tapi ada dalam satu keadaan di mana yang disebut hal bagi para wali hal ya, madzub yang disebut ula wali-wali madzub yang disebut kharijul adat udah merobek kebiasaan di luar akal manusia tapi kadang-kadang ada yang model begitu namun dia tidak membenarkan dan membolehkan itu dia cuma ingin menunjukkan betapa jelek dirinya gitu Bukan dikebenerin itu. Dia menunjukkan sama di sama manusia, gue ini orang jelek. Begitu doang. Paham? Dia minum khamrnya di depan orang. Tapi dia nggak bilang lo minum homer kayak gue enggak. Dia menunjukkan dirinya buruk, perbuatan eh bahwa dirinya buruk. Bukan orang yang patut diminta doa. Bukan orang yang patut diangkat setinggi-tinggi martabat. Itu babnya namanya bab hadun. hadun Rumbuk diri sendiri. Jadi ngancurin dirinya supaya orang tidak menjadikan dia orang mulia. Hmm. Paham nggak? Karena aulia nggak pengen diri jadi mulia. Kalau perlu nggak diorangin, itu kali. Kalau perlu nggak diorangin. Dia lebih enak dirinya mastur daripada masyhur. Makanya dihadang diri. Dirusak. Tapi subhanallah. Ya, mungkin Allah punya aturan. Itu dia minum khamr ibarat lautan. Ibarat lautan diri mereka itu ibarat lautan, maka sebanyak apapun najis yang masuk tidak akan membuat lautan najis. Diminum khamar, tapi nggak bikin dirinya najis. Karena dia ibarat lautan. Ya. Nggak masuk ya. Akal kita gitu ya. Nah, yang model begitu ada, nggak boleh diingkarin. Tidak boleh diingkari. Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad dikunjungi. Hah? Dikunjung. Habib Muhammad Muhammad bin Alawi ya Al-Haddad Habib kunjung. Lagi sembahyang duha pagi. Ya, orang lihat, orang di pura pura gara-gara pantat. Ada orang lihat. Ruku. Dia nggak mau orang lihat dirinya lagi sholat. Begitu dia mau tutupin ibadahnya, dia pura-pura garuk-garuk pantat. Jadi orang kalau melihat, oh Habib gak keluar lagi sembahyang tuh, lagi garuk-garuk pantat. Paham? Itu wali. Nggak mau pamerin ibadahnya. Makanya ada kaidah di dalam kitab Kifayatul Adkiya wa Minhajul Asfiya syair Jangan kamu nampakkan ibadah eh kebaikan kamu agar kamu dianggap orang baik, orang saleh. Begitu juga jangan tampakkan kemaksiatan, keburukan kamu sehingga orang bisa, orang mencontoh lantaran kamu. Dua itu nggak boleh. Ya, nampakkan kebaikan agar orang bilang dia orang soleh itu namanya riak nggak boleh. Kecuali nampakkan kebaikan agar dicontoh boleh lain ya lain ya kan ada di sini semuanya di hati mana dia dia zahirkan amalnya supaya dianggap dia orang soleh mana dia nampilkan atau zahirkan amalnya supaya dicontoh orang beda mainnya di hati itu paham nggak itu di hati Murid tanya guru caranya kalau sembahyang duha yang benar gimana sih cara-cara ini? Gurunya bilang kalau saya ngerjain duha begini. Apa gurunya itu ya? Belum tentu. Ya, dia pengen ajarin muridnya supaya contoh cara dia. Ya. Ada orang bangun masjid, kita tahu nih penduduk pada bakil bed pelit, bulu kasiran pakat kuning. Nah, dia pertama ini Supaya orang contoh. Bro. Niat dia supaya dicontoh. Enggak lihat. Ya. Kalau niatnya memang supaya di tapi kalau niatnya biar tahu loh, gue orang baik nih. Hati gitu biar tahu nih. Ya, gue orang paling berani nih. Berani berbuat baik. Gue yang paling dermawan di Jakarta. Itu iya namanya. Jadi tergantung hatinya bagaimana kehendak hatinya dia. Ketika ingin dipuji, menampakkan kesolehan itu jadi ria, maka haram. Nggak ada manfaatnya. Ar-riya'u syirkun. Ria itu syirik. Wa bunu'aim man hamida nafsahu ala amalin salihin faqad syukrahu. syukruhu. syukrahu wahabitol amalu. Abu Nuaim mengatakan dalam hadis siapa orang yang muji dirinya sendiri atas amal solehnya maka sungguh telah sesat syukurnya. Ani ya. Ane tahadur nikmat ni. Ane mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah, ane nggak tinggalin sampai sekarang bayang malam. Biar kata 100 rakaat sih. Biar kata 100. Ani bukan sombong nih. Eh, kayaknya nggak ada orang sini yang kayak aneh kuatnya. Kalau rokaan lu nggak main-main tiap malam. Puji dirinya. Amal solehnya dipuji angkat-angkat biar orang di dalam dalam bahasa yang cukup halus mengiklankan amalnya sendiri. diiklankan amal solehnya sama orang lain biar orang lain tahu. Nah, itu kata kata Nabi sungguh sesat cara bersyukurnya salah. Bukan begitu tahadus bin nikmah. Tahadus bin nikmah nggak perlu diiklankan. Kita diberikan sehat oleh Allah, kita sah. Manfaatkan sehat ini untuk taat kepada Allah, ibadah ya, dan lain sebagainya. Wa habita amaluhu. Bis amalnya, amalnya habis. Ya. Yang semalam ibadah, siang jadi pamerin, iklanin, diriain dipuji-puji itu yang semalam ber ada seorang ulama nggak bangun malam tidak bangun malam yang lain tetangga-tangganya bangun malam akhirnya ulama diomongin sampai bini nanti gimana sih yang lain tetangga pada bangun malam sembahyang tahajud cuma ente doang itu kan ulama. pakai banget. Ini ulama alhamdulillah. Eh. Setiap ada yang celak dia ngomongin dia keburukan, alhamdulillah. Tetangga kasak kusuk juga. Wah, pakai kita, kita bangun malam di payah. Didengar tuh, alhamdulillah. Dijelek-jelekin giginya. Alhamdulillah. Satu saat ditanya, kenapa kok bukannya marah malah dijelek-jelekin, dijatuh-jatuhin malah bilang, Alhamdulillah. Pahala sebayang dia itu buat aneh semuanya. Kenapa? Orang yang ngomongin kejelekan orang, ya, itu pahalanya dioper ke yang yang diomongin sama Allah. Dia gugur, nggak ada pahala buat orang yang diomongin kejelekannya. Jadi kita kalau diomongin sama orang, jangan kita marah, alhamdulillah. <laughs> Berarti yuk pahalanya. Ya. Makanya kalau mau baik sama orang, malam ibadah 100 rakaat, 200, 300, pagi ngomongin saudara kita kejelekannya. Itu namanya kita baik sama saudara kita. Tapi malam yang kita begadang tuh ibadah ratusan rakaat, karena sayang kita nih saudara kita, ngomongin kejelekannya Berarti pahala ini buat dia. Kalau sayang namanya saudara. ini saya mengamani nih misalnya Ustaz mau guru nih kasih pahala aja itu omongin jelek yang di mana mana tapi sayang mana daripada kasih duit ya kasih duit kan habis omongin Ustaz Ruslan paye wah, wah, wah, enak aja dari pahala <laughs> ibadah kita dikit pahalanya dari murid wah, kalau seribu murid yang ngomongin ngerebat ya, ini nggak perintah hajud malam ya ada yang ngasih ente murid ente. Nanti kan bersedekah sampai satu miliar begini. Murid ente patungan tuh. Sedekah satu miliar murid ente. Caranya yang nyumbang juta, dua juta, tiga juta dikumpulin sampai satu miliar. Ngomongin kejelekan ente. Jadi pahala sedekahnya buat Alhamdulillah. Gak ngerjain dapat di akhirat. Ajib nih. Ya. Pantes ulama-ulama dirinya demen diomongin gitu kali ya. Gus Dur. Gus Dur kali dia buat-buat bang, oh meledak orang ngomongin dia. Si ketawa aja, begitu aja pikirin. <laughs> Emang saya pikir. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan gak jadi silap nih apa yang saya sampaikan.